mendoakan bagi mereka yang duduk di majlis tersebut ikhwan fiddin rahimakumullah uh, keadaan kita yang seperti ini mengingatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan dalam hadisnya bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba bada al-islamu ghariban Islam dimulai Islam bermula dengan keasingan wa sayaudu ghariban dan akan kembali asing fatuba lil ghuraba maka beruntunglah bagi mereka orang-orang yang asing. Hadirin rahimakumullah. Uh, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah hanya diikuti oleh sekian orang. Beliau berdakwah sampai bertahun-tahun, sampai 10 tahun di Makkah. Namun tidak banyak yang mengikuti beliau sampai 13 tahun bahkan di Mekah tidak banyak yang mengikuti beliau padahal di sana merupakan kampung halaman beliau padahal di sana merupakan kaum beliau namun ternyata tidak banyak yang ikut Islam yang masuk Islam sehingga beliau hijrah ke Madinah betul-betul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat terasing di tempat tersebut mereka mendapatkan berbagai macam tantangan dalam berdakwah mereka mendapatkan berbagai macam rintangan di dalam berdakwah namun mereka bersabar namun mereka tetap mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka juga tidak berputus asa Hadirin rahimakumullah Kisah Para as-sabiqun al-awwalun Para pendahulu yang pertama Dari umat Islam ini Begitu uh, Membuat Kita Terheran-heran dengan semangat mereka Mereka disiksa Mereka ditekan Bahkan sebagian mereka sampai meninggal dunia seperti ayah dan ibu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajma'in. Namun umat Islam ketika itu tidak mampu membalas mereka dan bahkan Nabi saw hanya menyuruh mereka untuk bersabar. Sabran ala Yasir. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sesungguhnya tempat uh, yang dijanjikan untuk kalian nanti adalah surga. Ikhwan fillah rahimakumullah dan keasingan tersebut nanti akan kembali dan terbukti pada masa ini di mana zaman ini yang kita hidup padanya sunnah Nabi SAW dan pengikutnya begitu terasing jumlah mereka sedikit Jumlah mereka sangat sedikit bahkan. Bila kita melihat umat manusia yang begitu banyak jumlahnya. Tidak terhitung berapa jumlah manusia. Berapa manusia di kota ini. Dan berapa dari mereka yang betul-betul mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimahumullah al Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam salah satu kitabnya tentang gurbah. Bagaimana keterasingan umat Islam ini. Nah, keterasingan bertingkat-tingkat. Lalu sunnah di tengah umat Islam seluruhnya mereka asing. Dan yang lebih asing lagi adalah orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Mereka lebih terasing lagi. Hadirin rahimakumullah, namun beliau menerangkan bahwa keterasingan mereka sesungguhnya keterasingan yang di uh, keterasingan yang orang-orang sesungguhnya akan iri dengan mereka kalau mereka tahu bahwa keterasingan tersebut merupakan suatu kemuliaan Keterasingan mereka bukan karena mereka berbuat maksiat. Keterasingan mereka bukan karena mereka melakukan sesuatu yang berbeda dengan masyarakat dan itu pelanggaran agama. Bukan. Tapi keterasingan mereka adalah karena mereka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendakwahkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sungguh ini suatu keterasingan yang orang-orang sesungguhnya mestinya iri dengannya. Sesungguhnya orang-orang ingin mendapatkannya. Tapi disayangkan kebanyakan manusia itu jahil. Tidak tahu, tidak mengerti. Sehingga mereka tidak mau menjadi orang-orang yang terasing. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan untuk mereka tuba lil luar Keberuntungan bagi mereka. Tuba ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai suatu pohon yang sangat besar di dalam surga. Pohon yang sangat besar, daun-daunnya besar, buah-buahnya besar. Yang sekian puluh tahun manusia tidak bisa melewati pohon itu karena besarnya pohon tersebut. Tuba Ini pahala untuk mereka. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bagi mereka yang terasingnya. Nah, siapakah mereka yang terasing itu? Disebutkan dalam sebuah riwayat, Alladina yuslihun udah fasadan nas atau unasun salihun fi unasin su'in ketid Orang-orang yang baik yang sedikit jumlah mereka berada di tengah-tengah orang yang jelek tapi banyak Orang-orang yang memperbaiki ketika orang-orang itu rusak. Hadirin rahimakumullah. Mereka menjadi terasing karena orang-orang rusak dalam berbagai amal mereka. Dalam sholatnya mereka asik. Mengapa? Karena orang-orang manusia sholat tidak sesuai tuntunan Rasulullah Sementara ahli hurba Orang-orang yang asing sholatnya ingin sesuai dengan sunnah. Dalam berpakaian, orang-orang berpakaian membuka aurat yang perempuan, yang laki-laki, meniru orang-orang kafir. Tapi ahlul hurba, al hurba, mereka berpakaian sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dalam bergaul orang-orang bergaul tanpa memperhatikan aturan-aturan agama. Pergaulan bebas, laki-laki, perempuan. Tidak ada uh, pembatas lagi antara mereka. Adapun ahlu sunnah, al-ghuraba, mereka pun dalam bergaul tidak seperti orang mereka ingin mencontoh bagaimana tuntunan Nabi SAW dalam bergaul, dalam uh, berinteraksi dengan manusia. Tidak mau bergaul laki-laki dengan perempuan, ya. selain mahramnya. Dan tidak mau bergaul dengan orang-orang yang ahli maksiat. Tidak pula mau bergaul dengan orang-orang yang ahli bid'ah. Sehingga menjadi gharib, gurabah dalam berjual beli, dalam berniaga. Orang-orang berniaga dengan riba, dengan macam-macam yang melanggar agama. Tapi al-ghuraba, ahli sunnah, tidak mau berniaga, berjual beli, berdagang, bisnis dengan cara yang seperti itu. Mereka ingin bekerja dengan pekerjaan yang halal, berdagang, berniaga dengan yang halal, tanpa melakukan riba, dan tanpa jual beli yang melanggar. Nah, demikian pula dalam segala hal. Senantiasa dan selalu al-ghuraba mengikuti tuntunan Rasulullah dan berbeda dengan umumnya kebanyakan manusia-manusia. Hadirin rahimakumullah. Dengan itu maka kita semua harus berusaha untuk menelusuri, mengikuti jejak dan tuntunan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya hadirin rahimakumullah tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan kita sungguh-sungguh benar-benar di dalam talabul ilmu benar-benar di dalam sungguh-sungguh di dalam mempelajari agama. Ya. Kalau kita tidak berbekal ilmu, tidak tahu ilmu agama, kita tidak akan bisa menjadi mereka yang berubah. Kita akan menjadi orang-orang yang ikut-ikutan, mengikor. Dia ikut orang menuju ke barat, dia ikut orang berjalan menuju ke timur, dia ikut ya ke utara ke selatan kemana orang berjalan dia ikut kenapa tidak punya ilmu nah kita harus punya ilmu kita harus punya pegangan ajaran agama kita prinsip dasar agama supaya kita bisa menjalani dan kita bisa mengamalkan dan kita bisa menilai dan kita bisa berdakwah Ikhwani Fiddin Rahimahumullah Keutamaan ilmu sungguh besar Dalam banyak hadis Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Menjunjung tinggi Orang-orang yang berilmu Yarfailahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Alladzina amanu minkum. Orang-orang yang beriman diangkat derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilm darajat. Orang-orang yang diberi ilmu lebih ditinggikan lagi sekian derajat dibanding orang-orang yang beriman pada umumnya. Ya. Orang-orang yang beriman tinggi derajatnya di sisi Allah, tapi kalau beriman dan berilmu lebih tinggi lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Innama yatadhakkaru ulul albab." Katakan, wahai Nabi, hal yastawi apakah sama alladhina ya'lamun orang-orang yang berilmu walladzina la ya'lamun dan orang-orang yang tidak berilmu apakah sama tentu jawabnya tak sama ya Nah, sama artinya orang yang berilmu lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, seekor hewan, binatang. Binatang yang berilmu lebih bernilai daripada binatang yang tidak berilmu. ya Di mata manusia pada umumnya, binatang yang terlatih lebih mahal ya kan? dibanding binatang yang tidak berlaku. Bahkan di sisi Allah Azza wa Jal juga demikian. Sama. Contohnya apa? Akuan misalnya anjing. Ya, sama bahasanya anjing juga ya. Anjing buruan dengan anjing bukan buruan. Anjing uh, yang buruan ya kalau memakan hewan, nangkap Keluarnya halal atau tidak? Halal. Melepaskan bismillah, buruk. Halal. Padahal ketika menangkap digigit, kena liurnya. Ya. Tetap halal. Tapi hewan eh, anjing yang bukan hewan, bukan anjing buruan, tidak terlatih kalau gigit apa kelinci atau gigit lagi ambil bawah halal atau tidak halal? Tak halal. Haram. Airnya najis. Nah, ini sebagai contoh disebutkan oleh saya uh, eh, saya Al-Imam Al-Qurtubi Allah Ta'ala bahwa ini salah satu contoh bahwa seekor anjing saja menjadi uh, bernilai punya hukum yang berbeda dengan antara anjing yang buruan yang terlatih yang punya ilmu dengan anjing yang tidak punya ilmu ini seekor binatang apalagi manusia apalagi manusia seorang yang alim berilmu ilmu agama agama Allah agama Islam jelas sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan di dalam ayat dalam surat Ali Imran, syahidallahu alladziina aamanu. Syahidallahu walladziina aamanu. Uh, eh, Ya'inallahu wal malaikatu wal ladina amanu. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa rahman Kita perhatikan di sini. Kita lihat. Allah menyebutkan berkala siapa? Allah Lalu siapa? Al-malaikah. Kemudian siapa? Ulul ilm, para ulama. Ya. Ini berarti para ulama kedudukannya tinggi. Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan secara berurutan. Allah Subhanahu wa taala, kemudian para malaikatnya, kemudian para ulama. Nah, dan masih banyak lagi ayat yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadis-hadisnya menyebutkan di antaranya beliau mewajibkan kita untuk talabul ilm. Di antaranya juga beliau memuji memuji orang-orang yang talabul ilm. Dalam hadisnya beliau bersabda, Dunia mal'una, mal'unun man fiha. Dunia itu terlaknat. Dan terlaknat pula yang ada di dunia ini. Illa zikrullah. Wa alim. Wa muta'allim. Kecuali zikrullah. Kemudian alim. Orang yang berilmu. Kemudian muta'allim. Lalu orang yang ber belajar ilmu agama. Nah, mereka yang selamat dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan ini hal yang wajib. Talabul ilmi fariidhatun. Belajar ilmu itu wajib. Ala kulli muslim atas tiap-tiap muslim wajib bagi tiap-tiap muslim. Nah, ulama menyebutkan wajib ada yang wajib ain, fardu ain, ada yang wajib yakni fardu kifayah. Wajib kifai. Nah, kita selaku seorang muslim tentu harus mengetahui mana yang fardu ain harus kita pelajari mana yang fard kifai yang cukup sebagian muslimin yang mempelajari dalam jumlah yang cukup pula. Ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa fardu ain wajib atas setiap tiap muslim untuk mempelajari ma yuqimu bihi ma yaqumu bihi dinu atau ma yuqimu bihi dinah sesuatu atau ilmu yang menegakkan agamanya. Ya. Seperti apa? Salatu, siamu, sholatnya, puasa, dan amal-amal ibadah yang senantiasa dia lakukan. Lebih-lebih urusan akidah. Al Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan jadi yang pertama Seorang harus belajar fardu ain yang membuat agamanya tegak, agamanya kokoh. Ulama menjelaskan seperti Ibn Abdul Bar rahimahullah dalam kitabnya Jami' al-Ulum uh, apa Jami' Bayan al-Ilm wa Fadli terutama urusan akidah, keyakinan. Akidah, keyakinan, tauhid, pokok-pokok iman, usul iman. Ini tiap musim harus belajar. Tidak boleh tidak belajar. Kenapa? Tak boleh belajar. Apa? Tidak belajar. Karena kalau masalah keyakinan salah, keliru, ini kesalahan yang fatal, kesalahan yang sangat besar. Karena akidah, tauhid, keyakinan itu fondasi. Ya, pokok daripada suatu bangunan misalnya fondasinya. Kalau fondasinya tidak kuat, maka bangunan akan roboh. Kalau akidah dan keyakinan seorang muslim tidak kuat, maka Islamnya juga akan roboh. Jadi harus dikuatkan harus dipelajari, harus dikokohkan keyakinan tentang uh, pokok-pokok uh, iman yang kepada Allah, perinciannya, penjabarannya apa saja, iman kepada malaikat, kepada kitab, terus sampai iman kepada takdir, perinciannya, penjelasannya, penjabarannya harus kita ketahui agar atau supaya kita kokoh dan kuat dalam berkeyakinan. Kemudian sholatnya harus tahu tentang sholat, hukum-hukum sholat, rukun-rukunnya sholat, syarat sholat, kewajiban-kewajiban dalam sholat, wajib, arbu'ain. Kenapa? Karena tiap hari kita sholat kita tak bisa sholat yang benar berarti nanti bisa uh, apa sholatnya tidak sah ya ada yang tak tahu hukum mungkin sholat pakai celana apa pendek tadi ya nggak tahu hukum nggak tahu tidak tahu apa syarat-syarat sholat salah satu syarat sholat menutup aurat syarat sholat harus aurat tertutup. Ini kita belajar rupanya. Ya. Sholat pakai celana pendek. Nah, Fardu ain wajib atas tiap-tiap muslim untuk belajar. Rukun sholat, syarat sholat, pembatal-pembatal sholat. Ya. Apa yang membuat sholat kita tidak sah? Harus tahu. Demikian pula puasa. Setiap tahun kita juga puasa. Harus tahu rukunnya puasa, syaratnya puasa, pembatal puasa. Begitu pula hukum-hukum yang lain. Haji bagi orang yang mau haji, oh, saya mau haji. Fardu ain kamu ya. mempelajari hukum-hukum seputar haji rukunnya haji, syaratnya haji, pembatal haji. Harus tahu. Tak boleh, tak tahu. Kemudian, oh saya mau zakat. Alhamdulillah punya uang, punya duit. Mau zakat. Wajib kamu belajar hukum zakat. Hukum zakat. Apa yang harus dizakati, berapa zakatnya? Syaratnya zakat, rukunnya zakat. Saya mau menikah. Wajib kamu belajar menikah. Apa syarat menikah? Kewajiban seorang suami, kewajiban seorang istri harus kamu. Saya mau berdagang, harus belajar supaya dagang perdagangan kita perdagangan yang halal. Ini bagi orang yang setiap kita yang mau masuk dalam suatu kegiatan yang terkait dengan hukum kita harus mempelajari hukum. Ini yang fardu ain. Yang fardu kifayah adalah yang sifatnya lebih daripada itu. Misalnya ya, belajar bahasa Arab, belajar ilmu nahu sarf, ilmu arud wal qafiyah dan bidang-bidang bahasa Arab yang lain. Ini fardu ya. Begitu pula mempelajari uh, misalnya ilmu faraid. Faraid fardu ya. Dan demikian pula hal-hal yang sifatnya itu perincian ya, yang tidak langsung dilakukan oleh setiap orang, maka itu fardu kifayah fardu kifayah itu artinya apa? Artinya kalau sudah ada yang melakukan dalam jumlah yang cukup maka yang lain tidak berdosa. Tapi kalau yang melakukan belum jumlahnya cukup yang melakukan hanya satu orang di satu negara cuma satu orang yang belajar. Cukup atau cukup? cukup lah. Berarti belum fardu kifayah belum lengkap ini. Masih kena sedikit-sedikit dosa ini berarti. Ya. Umatnya banyak ribu ribu manusia yang belajar fardu kifayah berapa? Sedikit. Sedikit sekali. Nah, ini belum cukup ini. Belum cukup. Maka ternyata fardu kifayah juga menuntut kita bersama-sama berusaha, Ya. Jangan merasa cukup ini sudah ada yang belajar satu orang, orang yang lain juga. cukup nggak usah belajar. Padahal satu orang ya sangat kurang untuk uh, menjadi seorang dai, menjadi seorang ustaz atau pembalik perlu dua, ya, tiga, empat, lima, enam terus dalam jumlah yang cukup sehingga e, mencukupi kebutuhan umat, mencukupi keperluan umat. Gitu. nah, hadirin rahimakumullah, e, <clears throat> jadi ini tentang keharusan, kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari ilmu agama. Yeah. Ikhwan Fidin Rahimahumullah Kemudian Dalam kita mempelajari ilmu agama Tentu juga kita berusaha uh, Mencari Guru atau ustadz yang Yang baik Dalam arti baik di sini Mengajari ilmu agama yang benar Yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kita akan adanya orang-orang yang bicara ilmu agama sementara dia tidak tahu ilmu agama. Dia menyebutkan dalam sebuah hadis, "Sayati sanawat hadda'at yusaddaku fihinna al-kadhib wa yukadzabu fihinna as-sadiq akan datang suatu zaman khadda'at yang menipu ya. Yusaddaku fihi nalkazib pada zaman itu orang yang berdusta justru dipercaya. Dianggap ini jujur, betul ucapannya padahal dia berdusta. وَيُكَذَّبُ فِيهِنَّ الصَّادِقُ Dan orang yang jujur, orang yang benar ucapannya, justru malah dianggap dusta. Oh, itu tidak benar omongannya. Padahal dia benar. ويخون فيها الْأَمِينُ ويؤتمن فيها الْخَائِنُ Orang yang amin, yang terpercaya amanah dianggap berkhianat tidak amanah orang yang pengkhianat justru dianggap apa amanah zaman akan seperti itu akan terjadi yang seperti itu kemudian Nabi mengatakan wayantiku fihin narwaibah dan pada waktu itu akan bicara Ar-Ruwaibidah. Siapa itu Ar-Ruwaibidah? Nasun tafih yatakallam fi amril amma. Ruwaibidah itu adalah orang yang tidak berilmu, orang tidak punya kedudukan yang tinggi dalam agama, orang tidak punya pengetahuan agama, tapi dia berani bicara urusan yang besar. Nah, ini kondisi umat akan seperti itu. Jadi akan terjadi di umat ini orang-orang yang bicara urusan agama, tapi dia tidak tahu ilmu agama. Akan bicara dengan fatwa dalam hal agama, berani berfatwa, berani bicara tentang halal dan haram. Padahal dia tidak tahu urusan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata dalam sebuah hadis, "Inna Allaha la yaqbadu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min sudur rijal." Sesungguhnya Allah azza wa tidak mencabut ilmu dari manusia langsung dari kalbu seseorang. Ambil. Tadinya orang berilmu, tiba-tiba tidak berilmu. Tidak berilmu. Lupa. Hilang semua. Tidak begitu. Ya, ya ada yang seperti itu. Tapi jarang orang bikun misalnya. Ya. kalau bikunnya? Sama. Dulu. Iya. Bikun itu ada yang tutup. Tapi orang yang umumnya ya ketika dia berilmu ya berilmu. Tidak hilang ilmunya. Mungkin sedikit-sedikit juga. Tapi Allah Azza wa Jal mencabut ilmu dengan wafat al-ulama. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu itu dengan wafatnya, meninggalnya, matinya para ulama hatta idza lam yabqa atau idza lam yabqi aliman sehingga ketika Allah tidak menyisakan lagi tidak membiarkan tidak apa menyisakan lagi adanya seorang yang alim tak ada lagi orang yang alim ittakhadhan nasu ru'usan juhala orang-orang menjadikan pimpinan mereka itu orang-orang yang jahil yang jadi pimpinan siapa? Orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Takhadan nasu ru'usan Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu mereka ditanya karena dia pimpinan tokoh ya panutan ulama dianggapnya ulama Fasalu bertanya apa hukum ini halal, haram, boleh, tak boleh. Fa'aftau bi ghairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Tak pakai ilmu berfatwa. Fadallu wa Sehingga mereka sesat dan menyesat. Mereka sesat dan membuat orang lain sesat. Tersesat semua. Ya, sesat semua. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi kalau begitu kita ketika belajar agama, belajar ilmu, belajar hukum, tentu harus tahu ini yang mengajar orang yang tahu ilmu agama atau tidak sesuai dengan uh, Al-Quran dan Hadis dan pemahaman paham para sahabat atau tidak harus tahu. Harus milik. Milik. Dahulu Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan Inna hadal ilm din Fangzuru amman ta'khuduna dinakum Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat. Periksa ya dicek dari mana kalian mengambil agama kalian artinya dari mana kalian belajar ya. ilmu adalah agama karena kita sholat pakai ilmu atau tidak ya, sholat pakai ilmu tak mungkin tak pakai ilmu haji puasa berulwalidain berbakti kepada kedua orang tua Eh, dan ibadah-ibadah yang lain harus pakai ilmu. Jadi ilmu ini adalah agama. Amalan kita semua sumbernya asalnya dari ilmu kita. Jadi ilmu adalah agama. Bangduru amman ta'khuduna dinakum. Dia dulu. Dari mana kalian mengambil agama kalian? Dari mana kalian belajar? Kalau kita belajar dari orang yang mengajarkan Al-Quran, hadis sesuai dengan paham para sahabat Nabi, nah, bagus. Insya Allah ibadah kita juga bagus. Paham kita benar dan pengamalan kita juga benar, dakwah kita benar. Tapi kalau kita belajar dari orang yang tidak tahu tak tahu ilmu Al-Qur'an hadis atau ilmu Al-Qur'an dan hadis lalu uh, atau tahu Quran dan hadis tapi pemahaman sendiri bukan paham para sahabat hanya keliru karena ilmunya keliru salah nanti pengamalannya amalannya ibadahnya salah nanti dakwahnya salah juga salah semua jadi kalau begitu hadirin rahmatullah wajib atas kita semuanya untuk uh, mencari ya atau mempelajari ilmu dari seseorang yang uh, baik dalam pemahaman agamanya, bagus dalam pemahaman agamanya, agar kita tidak tersesat, agar kita tidak jauh dari yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir di sini eh, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita untuk mau belajar. Taufik dari Allah. Ya, kita belajar ini taufik dari Allah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang yang tak mau belajar. Kenapa tak mau belajar? Tak punya uang, punya. Tak punya waktu, punya punya apa kendaraan punya terus kenapa nak belajar yang tak punya satu semangat belajar tak ada tak ada taufik dari Allah Subhanahu Wa jadi orang mau duduk dalam talabul ilm mau belajar ini taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala nikmat dari Allah dahulu Nabi SAW bersabda Allah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna kalau bukan karena Allah mahtadaina kita tak dapat hidayah Nabi mengatakan seperti itu kalau bukan karena Allah tak ada hidayah ya kan sekarang kalau kita lihat Abu Jahal tak bisa masyarakat bisa masyarakat tak dengar Quran dengar paham paham ya. dekat dengan Nabi hidup bersama Nabi di Makkah kenapa tak mau beriman hidayah dari Allah ya. yang Bilal bin Rabah bukan orang Arab beriman Suhaib Ar-Rumi orang Romawi malah beriman Salman Al-Farisi perjalanan sekian puluh tahun dapat hidayah. Ya, dari satu pendeta pindah ke pendeta lain Nasrani, indah pendeta lain Nasrani terus sampai ke orang Yahudi sampai ke orang Nabi. Mencari hidayah, Allah beri hidayah. Yang sudah di hadapan Nabi Abu Jahal, Abu Lahab, tak terima. Kata hidayah. Sehingga Nabi katakan, Laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kami tak dapat hidayah. Wala sallaina. Kami tak dapat sholat. Nah, hanya orang-orang yang tahu sholat. Kenapa tahu sholat? Tak bisa berjalan ke masjid, surau. Bisa. Ya. Tak bisa gerak badannya, bisa. Boleh. Bisa, boleh ya. Boleh. Ya, Semuanya boleh. Kenapa kenapa kamu sholat? Ini ada keinginan, himmah, iraja, artinya Ada bertaufik dari Allah SWT. Allah SWT. Allah mahtadaina wala sallaina. Bukan karena Allah, kami tak bisa dapat ibadah, tak dapat sholat, tak bisa sholat. Sholat karena Allah wala tasaddaqna dan tidak bersedekah. Dan banyak orang punya harta benda banyak. Banyak sekali harta benda. Untuk apa? Untuk maksiat. Minum khamr, berjudi, ya berzina, ya, dibuang duit dalam hal yang haram. Mana sedekahnya? Nah, ada orang yang miskin bekerja setiap hari dapat dikit kamu sedekah. Dari mana kau bisa sedekah? Allah memberi taufik. Karena Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Nah, begitu pula kita belajar agama, mau duduk di majelis ilmu karena Allah. Kalau bukan karena Allah kita tak bisa. Tak mau. Tak dapat hidayah untuk bisa duduk dalam majlis ini. Nah, oleh karena itu syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sekian banyak manusia tak terhitung tidak mau belajar agama yang benar. Allah Azza wa Jalla pilih kita alhamdulillah bisa belajar. Mau belajar Al-Qur'an, hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Nikmat azim, nikmat azimah wajib kita syukuri, bersyukur kepada Allah dan wajib kita jaga. Ya, wajib kita jaga. nah, ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada malam hari ini.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 ya. terkait permasalahan untuk lebih penjelasan masalah fardu kifayah tadi. Ya. Uh, ah, takut salah faham tentang mengaitkan tentang ilmu-ilmu uh, selain teknologi. Ilmu-ilmu teknologi. Oh. Jadi perlu orang Islam bersama bersaing belajar. Uh, apa kira sebenarnya fardu kifayah itu? itu? Jadi ilmu ada yang fizatihi pada zatnya ilmu yang syar'i yang kita dapat pahala ketika mempelajari. Semua keutamaan dalam ayat maupun hadis, keutamaan berilmu, keutamaan ulama, ini adalah ilmu agama. Talabul ilmi faridah, belajar ilmu wajib ilmu agama. Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak ilmu agama? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat orang yang beriman dan orang yang berilmu sekian derajat. Ilmu awak Ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Orang yang salaka tariqan menelusuri jalan uh, yaltamisu fihi ilman, berjalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Ilmu ilmu agama. Jadi semua ilmu agama. Bukan ilmu umum. Ilmu umum mubah. Pertama mubah, tapi bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Ya, seperti mubah yang lain. Ya. Seperti hal mubah yang lain. Misalnya uh, seseorang tidur, tidur mubah, makan mubah. Tidur bisa jadi sunnah niatnya untuk apa untuk yataqawi yataqawwa li taatillah saya tidur untuk apa ya biar nanti segar ya nanti kuat nanti saya ibadah bisa khusyuk bagus sunnah begitu pula makan dan yang lain bisa jadi wajib kenapa kalau nggak tidur kalau nggak tidur saya sakit parah kamu harus tidur kalau tak tidur sakit pak tapi wajib kalau dia tidur begitu pula ilmu umum ilmu kedokteran ilmu apa lagi ya ilmu mungkin fisika atau yang lain matematika matematika lagi matematika matematik matematik atau uh, itu mubah tapi bisa jadi sunnah bisa jadi wajib sunnah matematik, apa tujuannya apa mau kenapa belajar matematik oh ingin biar bisa membagi warisan ya ilmu mawari ilmu faraid harus belajar matematik oh ya wajib kalau tak bisa matematik, tak bisa bagi waris. Wajib. Asalnya mubah. Asalnya mubah, tapi jadi wajib karena demi atau untuk membagi warisan yang syar'i. Kedokteran. Ya, sama kalau kedokterannya. Nah, kedokteran. Mubah pada asalnya. Tapi bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib Kapan wajib? Kalau tak ada muslimin yang belajar kedokteran, sakit semua. Ada yang obati. Itu mati semua. Maka wajib. Sebagian orang harus. Wajib belajar kedokteran. Sebagian orang yang cukup. Sudah cukup. Yang lain tidak wajib. Ya. Cukup. Yang kedua. Ya. Yang guru bahasa. Apakah keadaan yang al-guraba tadi itu apakah akan sirna Ustaz? Kawasannya sudah terkembali dalam keadaan dagang itu transit ya. itu. Nabi mengatakan terasing, kemudian terasing lagi. Terakhir terasing. Tapi berapa ya eh, mungkin di zaman Imam Mahdi akan akan ada uh, eh, sunnah yang unggul, sunnah yang tinggi. Tapi sebelum itu guru roba.